Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da.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 memberi karunia yang sangat banyak nikmat yang melimpah dan di antara sekian nikmat karunia itu adalah nikmat hidup kesempatan waktu luang begitu pula nikmat sehat lahir dan batin dan lebih daripada itu adalah nikmat hidayah dan taufik menjadi seorang muslim dan muslimah ini adalah nikmat-nikmat yang amat sangat besar yang selalu kita ingatkan yang hendaknya kita syukuri setiap saat agar nikmat-nikmat itu tidak lenyap daripada diri kita bahkan Allah akan menjadikan nikmat itu semakin bertambah para remaja putri khususnya dan juga para ibu atau calon ibu dan juga sebagian ikhwan yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semakin hari tentu semakin banyak tantangan, semakin banyak uh, godaan, fitnah, kerancuan ini dan itu, maka sebagai seorang muslim dan muslimah kita berusaha untuk tetap tegar apapun godaan, rintangan, halangan, gangguan yang menghadang kita, maka hendaknya kita tetap tegar di atas agama ini. Untuk itu, di antara upaya kita setelah kita bersyukur kepada Allah, kita diberi nikmat Islam, nikmat iman, maka kita jaga nikmat itu di antaranya setelah bersyukur kepada Allah kita banyak berdoa. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar kita tetap tegar di atas agama ini. Di antara doa yang banyak dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya Allah Zat yang membolak-balikan hati Teguhkan Tegakkan hati kami di atas agamamu Ya al qulub Sarrif qalbi ala ta'atik Wahai Allah Zat yang membolak-balikan hati Palingkan atau arahkan hati kami Untuk tetap berada di atas ketaatan kepadamu ada pula doa yang lainnya. Allahumma inni as'alukal huda wa-tuqwa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berilah kami hidayah atau kami mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian diri dan juga kekayaan. Dan doa yang harus kita baca setiap saat agar kita tetap berada di atas iman dan Islam tegar di atas hidayah agama Allah adalah doa yang dipanjatkan dalam setiap solat kita yaitu ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus kalau kita sudah berada di atas hidayah di atas taufik menjadi seorang muslim dan muslimah maka kita senantiasa mohon hidayah kepada Allah agar kita tetap istiqamah di atas hidayah itu Lalu kita juga butuh hidayah ini lebih Hari ini lebih baik dari kemarin Besok lebih baik daripada hari ini Maka butuh kita akan hidayah Kita senantiasa berdoa kepada Allah Ihdinas siratal mustaqim Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus Siratal ladzina an'amta alaihim Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Bukan jalan orang-orang yang dimurkai bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu para nabi dan tentu nabi yang paling mulia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiddiqin orang-orang yang benar lagi jujur dan penghulunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an begitu pula syuhada orang-orang yang mati syahid di antara Pemimpinnya adalah Umar dan Utsman radwanullah alaihima. Begitu pula orang-orang saleh, orang-orang yang baik dan mereka itulah dipelopori oleh para sahabat seluruhnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kita senantiasa berdoa agar kita tegar di atas agama ini. Ya, di antara sekian banyak godaan, gangguan dan rintangan yang setiap saat menghadang di depan atau bahkan menguntit dari belakang, menggoda dari samping kanan, samping kiri, ya, maka ini perlu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di antara upaya kita agar istiqamah adalah menuntut ilmu syar'i. Berkumpul dengan orang-orang baik, berupaya saling menasihati. Di antaranya adalah program Karumah, kajian rutin muslimah pada setiap Ahad sore di Masjid Pukung Raya ini. Maka menuntut ilmu di samping sebagai sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, maka sesungguhnya ini salah satu upaya, salah satu usaha kita untuk menjaga istiqamah. Salah satu uh, hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga menyukuri nikmat Allah agar kita tetap tegar di atas sunnah. Omong kosong kalau kita bisa tegar tanpa ilmu. Di luar banyak pemikiran, banyak aliran, banyak isme, banyak syubhat, banyak kerancuan yang kalau mereka terang-terangan mengatasnamakan yang lain barangkali kita tidak akan percaya dan tidak akan tergoda. Persoalannya adalah ketika isme-isme, aliran dan madhab yang pada hakikatnya banyak yang menyimpang itu mengatasnamakan Islam ini yang sangat berbahaya. Sehingga apa? Kalau kita tidak mempunyai bekal ilmu yang cukup, bisa-bisa kita terjebak. Karena apa? Karena casing, karena bungkus, karena penampilan yang secara lahiriah betul-betul memukau, mengesankan, menarik Islam ini. Padahal seringkali itu adalah produk palsu. Seringkali di dalamnya mengandung hal-hal yang tidak benar, bahkan racun yang siap membunuh kita. Oleh karenanya, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bisa menghadiri majelis ta'lim pada sore hari ini meskipun ya begitulah diulang-ulang saja mungkin di tempat lain sudah disampaikan ya ustadz lain sering menyampaikan kita sendiri sering membaca mungkin mendengarkan radio dan semuanya kaset di sini diulang lagi tapi itulah Salah satu upaya kita untuk mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat adalah saling menasehati. Bukankah Allah berfirman wal asr demi masa innal insana lafi khusr? Sesungguhnya setiap manusia, seluruh manusia berada di dalam kerugian illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tentu orang yang berilmu. Tahu siapa Allah, tahu siapa Rasulullah sehingga dia beriman kepada Allah dan Rasulnya nya beriman kepada perkara-perkara gaib tidak mungkin tanpa ilmu wa amilus salihat kalau sudah punya ilmu diamalkan ilmu itu belum cukup ini syarat untuk menjadi untung karena ada empat sesudah beriman karena ilmu lalu beramal ketiga watawasau bil haqqi saling menasehati tentang kebenaran di antaranya kita bertemu seperti ini watawasau bis sabr dan saling menasihati untuk tetap bersabar sabar dalam menuntut ilmu sabar dalam memegang keimanan sabar dalam mengamalkan ilmunya sabar dalam saling menasihati dan sabar untuk tetap bersabar dalam menjalankan itu semuanya Jamaah yang saya muliakan khususnya remaja putri dan ibu-ibu atau calon ibu yang saya muliakan Pada kesempatan sore hari ini ya sebagai upaya kita untuk sama-sama menasehati, mengingatkan kembali bagian dari upaya kita untuk menjaga istiqamah. Saya akan bacakan prinsip Islam dalam mengambil ilmu yang benar yaitu manhaj at-talaqqi wal istidlal bagaimana metode prinsip kita dalam mengambil ilmu dan juga mengambil hukum dari dalil atau dari ilmu tersebut tentu menurut pemahaman ahlus sunnah wal jamaah di antara prinsip prinsip aqidah as-salafus salih di antara prinsip-prinsip yang senantiasa dipegang oleh orang-orang saleh zaman dahulu pendahulu-pendahulu kita yang saleh para sahabat para tabi'in atba'u tabi'in dan juga generasi berikutnya sampai hari ini yaitu generasi ahlu sunnati wal jamaah adalah fi manhaj at-talaqqi wal istidlal berkaitan dengan pengambilan ilmu dan e, pengamalan dalil adalah ittiba'u ma jaa fi kitabillahi azza wa jal senantiasa mengambil ilmu mengambil dasar hukum itu dari Al-Qur'anul Karim kitabullah azza wa jalla zat yang maha mulia lagi maha agung wa masahha min sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kedua mengambil ilmu mengambil dasar hukum sumber hukum dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diterima yang makbul zahiran wa batinan baik secara lahir maupun secara batin artinya jujur hatinya betul-betul menerima dengan sepenuh hati lahirnya betul-betul melakukan dan melaksanakannya tidak seperti golongan orang-orang munafik atau zindik yang secara lahiriah pura-pura menerima tetapi secara batiniah sesungguhnya mereka menyimpan kekufuran, penolakan bahkan penentangan yang nyata. Wat Ini penting untuk selalu dipahami, betul-betul menerima sepenuh hati wat Betul-betul menyerahkan dirinya kepada hukum-hukum, dalil-dalil ya ilmu yang berada berasal dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang makbul yang sahih yang bisa diterima. Qala Allah tabaraka wa taala Allah zat yang maha suci lagi maha tinggi berfirman Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih tidak pantas bagi setiap orang yang beriman siapapun yang dirinya mengaku beriman baik laki-laki maupun perempuan tidak peduli Pokoknya dia orang mengaku menjadi orang yang beriman. Siapa saja laki perempuan kalau mengaku dirinya menjadi seorang muslim, seorang mukmin tidak pantas apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu perkara, telah memutuskan suatu hukum ayyakuna lahumul khiyarah tetapi dia mengambil pilihan lain mengambil mencari putusan yang lain bukan berdasarkan Allah dan Rasulnya bukan berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah padahal Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran atau Rasulullah telah menjelaskan memutuskan di dalam As-Sunnah kalau sudah demikian tidak sepantasnya orang yang mengaku beriman tadi mengambil pendapat yang lain, mengambil pilihan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulah dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya Ketika Allah mengatakan begini begitu Rasul mengatakan begini begitu Tetapi dia justru mengambil pendapat yang lain yang bertentangan dengan pendapat Allah dan Rasulnya maka faqad dhalla dhalalan mubina sungguh orang yang menentang Allah dan Rasulnya durhaka kepada Allah dan Rasulnya tidak mau patuh dan tunduk kepada keputusan Allah dan Rasulnya sungguh dia telah melakukan sebuah kesesatan yang amat sangat nyata dan jelas Demikian tersebut di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Oleh karena itulah ahlu sunnati wal jamaah setiap orang yang mengaku dirinya orang Islam yang sejati yaitu ahlu sunnah wal jamaah terserah mau dia bilang Islam mau bilang uh, yang lain tapi kalau dia mengaku seorang muslim yaitulah muslim yang sejati adalah ahlu sunnati wal jamaah yang berpegang kepada akidah ahlu sunnati wal jamaah maka la yaquluna kitaballahi awalan thumma sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam setiap muslim sejati tidak akan mendahulukan kitabullah dahulu lalu sunnah Rasulullah tidak tetapi dia akan mengatakan bal kitabullahi wa sunnatu rasulih ma'an tetapi dia akan mengatakan kitabullah dan sunnah Rasulullah dua-duanya tidak bisa dipisahkan tidak bisa kita hanya berpedoman pada Al-Qur'an sementara mengabaikan menelantarkan ya menolak hadis yang sahih tidak bisa atau sebaliknya hanya mengambil sunnah Rasulullah tanpa mengambil Al-Quran tidak bisa. Yang betul adalah dua-duanya tidak bisa dipisahkan, harus selalu bersama kemanapun seiring seirama, tidak bisa dipisahkan. Kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya sikap seorang muslim. Lianna Allah ta'ala qarna sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabihi fi kathir min al-adillah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara bersamaan ya antara sunnah Rasulullah maaf antara kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak dalil Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Taraktu fiikum amrain." Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian amrain, dua hal, dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat selamanya tidak akan pernah menyimpang selamanya, tidak akan pernah tergelincir selamanya apabila kalian berpegang kepada keduanya. Apabila kalian senantiasa memegang teguh keduanya, yaitu kitab Allah wa Sunnah rasulih, Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفرض طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه wasallam ala ibadih. Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan hamba-hambanya supaya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi menyebutkan ini Al-Quran, menyebutkan hadis secara bersamaan. Allah pula memerintah kita supaya taat, tunduk, patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مبينة للمعنى الذي أراده الله تعالى في كتابه العزيز وشرعه الحكيم Mengapa? Karena sunnah-sunnah Rasulullah yang terhimpun dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih menjelaskan hal-hal yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Hal-hal yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu pula sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan lagi maha bijaksana ini. Karena Al-Qur'an ya tidak semuanya menjelaskan secara rinci. Baru bisa kita lihat secara rinci di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ولا يسوغ لحد أيا كان مخالفة سنتي ba'da an tablughah maka tidak boleh bagi seorang pun siapapun dia tidak peduli orang awam atau orang e, mulia atau seorang kiai ustadz mubalik penceramah syekh habib imam atau seorang apapun dia ya tidak peduli pemimpin atau rakyat Orang kaya, orang miskin, orang desa, orang kota, ya, orang berilmu atau orang bodoh, orang awam, tidak boleh bagi siapapun dia. Ya, apabila sudah sampai penjelasan kepadanya, sudah Al-Quran dijelaskan kepadanya, sudah Al-Hadis disampaikan kepadanya, tidak boleh ya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. tidak boleh menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila sudah sampai penjelasan ini kepadanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 44 Wa anzalna ilayka adh-dhikra dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al dzikr Al-Qur'anul Karim litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim agar engkau menjelaskan kepada umat manusia apa yang sudah diturunkan kepada mereka wala'allahum yatafakkarun dan agar mereka menjadi orang-orang yang berfikir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjelaskan kepada umat manusia ada apa jadi Rasulullah barangkali yang punya kendaraan eh, segera Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjelaskan ya isi Al-Qur'anul Karim kepada umat manusia. Karena kalau Al-Quran begitu saja diturunkan oleh Allah tanpa dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin kita tidak akan bisa memahami semuanya. Wong kenyataannya Nabi sudah menjelaskan begitu jelas-jelas saja masih banyak orang yang menentang. Ya, masih banyak orang berdalih ini dan itu. Masih banyak orang yang menyelisihinya dengan alasan ini dan itu, mungkin ini dan itu. Termasuk pula ada orang yang sebagian tidak paham Apalagi banyak orang ajam, banyak orang asing Yang tidak semuanya paham bahasa Arab Maka pentingnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Isi Al-Quranul Karim Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula Ahlu sunnati wal jamaah Muslim sejati يرون اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته في كل صغيرة وكبيرة Setiap orang yang mengaku dirinya muslim sejati Setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam Pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengikuti sunnah atau ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkara dirinya baik dalam urusan yang kecil apalagi yang gede jadi tidak membeda-bedakan ini urusan akidah saja deh urusan yang lain tidak. Ini urusan ibadah saja deh, urusan muamalah tidak. Atau urusan pribadi saja deh, urusan politik tidak. Semuanya. Semua sisi kehidupan ini, hatta yang kecil-kecil apalagi yang gede-gede. Begitu pula ahlu sunnati wal jamaah, seorang muslim sejati, yarawna at-taslima laha. Mengikuti dan menerima dengan sepenuh hati mengikuti bukan karena terpaksa, mengikuti bukan karena e, tidak ada e, kekuatan kita, tidak, tapi betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dirinya betul-betul pasrah, tunduk, patuh dan berserah diri kepada hukum Allah dan Rasulnya. Karena apa? karena hukum Allah dan Rasulnya ajaran Islam itu betul-betul dia terima sebagai sabilar rahmah jalan yang akan membawa menuju kasih sayang Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala wan najah sebagai jalan hidup yang akan membawa kepada keselamatan dirinya wal fauzi bi jalla wa ala yaitu jalan atau cara untuk menggapai kesuksesan mendapatkan keridhaan Allah yang maha agung lagi maha tinggi Qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah yang maha suci lagi maha tinggi bersabda atau berfirman wa rahmati wasi'at kulla syai'in dan rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatu fasa fasaktubuha dan akan aku tetapkan lilladzina yattaquna untuk orang-orang yang bertakwa wa yu'tuna zakata dan orang-orang yang membayar zakat walladzina hum biayatina yu'minun dan kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami Siapa mereka itu? Orang yang bertakwa, orang yang membayar zakat, orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, alladzina yattabi'una ar-rasulan ummiyya. Yaitu orang yang bertakwa, orang yang membayar zakat, orang yang mengaku dirinya beriman kepada Al-Qur'an, konsekuensinya apa? Yaitu alladzina yattabi'una ar-rasulan ummiyya. Mengikuti rasul nabi yang ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum yang mereka dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah tertulis di uh, sisi mereka sebagaimana tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 156 157 Ahlus sunnah wal jamaah yattabi'una ba'da sunnati nabiyhim sallallahu alaihi wasallam Nah, sesudah kita mengikuti Al-Qur'an, sesudah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu tidak semata-mata itu. Karena ada orang yang mengikuti Al-Qur'an, ada orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, tapi juga ternyata masih banyak penyimpangan dan kekeliruan mereka. Mengapa? Dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah ternyata hanya mengikuti dirinya sendiri, maka sangat berbahaya. Kemampuan kita tentu terbatas dan kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang paling tahu persis apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya adalah orang-orang saleh pada generasi pertama yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mengapa? Karena mereka itulah yang langsung mendapatkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nabi diperintah oleh Allah supaya menjelaskan wahyu Al-Qur'an dan mereka lah orang yang langsung menerima penjelasan ini dari mulut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka lah orang-orang yang paling paham, paling dong, paling tahu maksud Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah ahlu sunnati wal jamaah setelah berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih maka mereka itu yattabi'una ma kana alaihi ashabuhul kiram ridwanullah alaihim ajma'in mereka mengikuti pemahaman cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in minal muhajirin wal ansari umuman secara umum dari kalangan muhajirin dan ansar wal khulafa'ir rasyidin khususan secara khusus adalah dari kalangan al khulafa'ur rasyidun para khalifah ya pemimpin-pemimpin sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus lagi benar siapa mereka أبو بكر الصديق رضوان رضي الله عنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عثمان ابن عفان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه mereka itulah secara khusus mengapa لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى باتباع الخلفاء الراشدين خصوصا mengapa karena Nabi صلى الله عليه وسلم telah memberikan wasiat kepada kita telah menetapkan wasiat kepada kita agar kita secara khusus mengikuti teladan para khulafaur rasyidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Alaikum bisunnati وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyampaikan wasiat kepada kita yang sebelumnya diawali dengan fa innahu man ya'ish minkum ba'di sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku kelak fasayara ikhtilafan katsira pasti akan melihat mendapati menjumpai perselisihan perbedaan ya pendapat ya yang amat sangat banyak apalagi pada zaman kita ini begitu banyak aliran isme pemikiran dan ini betul karena Nabi bicara atas nama wahyu berdasarkan bimbingan wahyu. Maka Nabi menyatakan, kalau ada orang yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan, pertentangan, perbedaan yang sangat banyak. Ini sebuah problem. Maka ada solusinya. Solusinya apa? Alaikum bisunnati. Ketika kita mendapati berbagai macam isme, pendapat, perselisihan, perbedaan, pertentangan, maka satu-satunya solusi satu-satunya obat dari penyakit perpecahan perbedaan ini alaikum bisunnati. Kalian wajib memegang sunnahku. Jelas sunnah Rasulullah. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin dan juga sunnah sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Mengapa Nabi menyampaikan wasiat kepada kita supaya berpegang teguh kepada sunnah beliau jelas. Tapi mengapa pula kepada sunnah al-khulafaur rasyidun? Beliau yakin. Dan ini sebagai tazkiyah bahwa al-khulafaur rasyidun itu pasti mengikuti beliau. Mengapa Nabi suruh mengikuti sunnah khulafaur rasyidun? Karena ini tazkiyah. Karena ini penjelasan dari Nabi, pasti al-khulafaur Rashidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pasti mereka itu, itu mengikuti Nabi. Tidak mungkin mereka itu menyelisihi Nabi. Oleh karena itu kalau Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, itu sudah betul 100%. Kalau Umar menjadi khalifah pengganti Abu Bakar, itu sudah benar 100%. Kalau Ali eh, Afan Osman menjadi pengganti Umar itu sudah betul dan kalau Ali menjadi pengganti Utsman itu juga sudah betul. Karena apa? Nabi sudah memberikan wasiat dan wasiat Nabi pasti berdasarkan wahyu. Ketika umat Islam disuruh berpegang kepada sunnah-sunnah al-khulafaur rasyidun pasti itu betul. Mengapa betul? Karena pasti mereka berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah. Begitu. Jadi kalau ada orang mengutak-atik ini Abu Bakar begini, Umar begini, Utsman begitu, jelas-jelas orang ini keliru. Secara tidak langsung dia menyalahkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong Nabi <clears throat> berpesan supaya berpegang teguh kepada sunnah al-khulafaur rasyidun. Lo kok dia malah menentang. Tapi ingat tadi, wa may ya'sillaha rasulahu wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dolalan mubina. jelaskan. Ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Jelas. Ingat itu. Kalau Nabi sudah memesan berpesan kepada kita umat Islam, perhatikan. Nabi berpesan ketika banyak perbedaan, banyak perselisihan supaya berpegang pada sunnahku dan sunnah al-khulafa ur-rasyidun. Perhatikan, ini pesan Nabi. Dan Nabi tidak mungkin salah. Kalau Nabi salah dalam menyampaikan wahyu ya nggak mungkin. Sudah dijamin Nabi itu maksum, dijamin kebenarannya, dijaga dari kekeliruan dalam menyampaikan wahyu. Nabi berpesan kepada kita supaya kita ini berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah Al-Khulafa Ur-Rashidun. Dan semua orang tahu Al-Khulafa Ur-Rashidun itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka kalau ada orang yang ngotak atik ya, yang berupa berusaha mengungkit-ungkit bahkan tidak mengakui kekhalifan Abu Bakar, Umar dan Utsman aneh bin ajaib secara tidak langsung dia menentang Allah dan Rasulnya secara tidak langsung dia menyalahkan Allah dan Rasulnya dan yang jelas-jelas pasti dia menentang Allah dan Rasulnya maka pasti dan pasti faqad dhalla dhalalan mubin mubina Ya jelas jemaah yang saya muliakan Enak kita beragama ini Tenang dalam beragama Kalau kita dibimbing oleh ilmu Apa itu ilmu? Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah Al-Quranul Karim Hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah yang sahihah Yang makbul, yang hasanah Ya, makbulah Dengan pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in Demikian ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau tamassaku biha. Pegang teguh itu. Biha perhatikan kalimat di sini. Kalimatnya biha dengan domir yang mufrad. Ya, domir mufradnya padahal di sini ada sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidun tetapi dijadikan satu menunjukkan bahwa sunnah khulafaur rasyidun tidak mungkin bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita cerdas, kita paham, kita jujur dalam memahami dalil, fa insyaallah taala akan benar dalam beragama ini. Bukan mengikuti hawa nafsu, pemikiran, ya, atau filsafat atau pendapat perorangan ini dan seterusnya tidak tapi kita mengikuti Al-Qur'an mengikuti sunnah yang sahihah sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan para sahabat. Karena mereka langsung mendapatkan penjelasan ini. Mereka paham betul bahasa Arab, paham betul konteksnya saat itu. Maka ini satu prinsip yang sangat penting yang wajib kita pahami, wajib dimengerti oleh setiap muslim dan wajib dipegang setiap muslim dimanapun dan kapanpun dia berada. Sehingga kalau dia menjumpai pendapat begini begitu, ada aliran ini dan itu, ada mazhab ini dan itu, ada isme ini dan itu, ada kelompok ini dan itu, ada gerakan ini dan itu, di antara cara untuk mendeteksinya adalah lihat apa eh, eh, dasar Anda Al-Qur'an. Oh iya, apa lagi hadis? Oh iya. Tapi lihat berdasarkan pemahaman sahabat atau bukan. Nah, nanti di sini yang semakin mengerucut ternyata bukan. Oh, jelas. ya Yarhamukallah. Pemahaman sahabat tapi pilih-pilih sahabatnya hanya satu atau dua. Oh, tidak. Apalagi jelas dia menentang Khulafaur Rasyidun, oh jelas nggak usah dia bertanya, pasti itu sesat. Faqad dhalla, faqad dhalla dhalalan mubina. Mengapa? Karena dia menentang Allah dan Rasulnya. Allah pesan supaya pegang teguh sunnah pada al khulafaur rasyidun eh malah menjelekkan mencaci menolaknya oh jelas berarti ini keliru enak kan ya demikian wa'ad eh, wa'adu alaihi bin nawajid Kalian wajib kembali kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa urasyidun. Tamassaku biha. Pegang teguh erat-erat. Bahkan belum menyatakan addu alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Gigit dengan gigi geraham. Ini sebagai pertanda gigit. Ya, pegang erat-erat jangan sampai lepas. Kalau kita gigit dengan gigi depan gigi seri ini, ya bisa jadi kalau ditarik rompal atau kalau nggak lepas ya bisa rompal gigi kita tapi kalau gigi geraham insya Allah luar biasa itu kuatnya me, me, mencengkram menekan ya sangat kuat wa iyyakum wa muhdatsatil umur di satu sisi kita dilarang kita diperintah supaya menjauhi perkara-perkara baru dalam urusan agama yang dilarang itu menjauhi eh yang dilarang itu eh, dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Kita diperintah supaya menjauhi perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena perkara-perkara baru dalam urusan agama itu disebut dengan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah dan setiap bid'ah yaitu perkara-perkara baru dalam urusan agama itu sesat. Ini yang berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin selamat, ikuti tadi wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jelas. Ini Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begitu. Sudah kita jangan ya, pilih yang lain. Allah mengatakan ya, begini, Rasul mengatakan begitu, sudah ambil itu. Dan diantaranya adalah ketika kita mendapati perselisihan, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada sunnah Khulafaur Rasyidun, pegang taguh keduanya, ya, gigit dengan gigi geraham, ya, dan jangan sekali-kali mendekati perkara-perkara baru dalam agama. Karena perkara baru dalam agama itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Makanya Hendaknya kalau kita mengaku menjadi seorang muslim dan muslimat Sami'na wa ata'na Kami dengar ya Allah, kami taati Kami dengar ya Rasulullah, kami taati Jangan kemudian tadi mengambil pilihan lain Tapi kan begini, tapi kan begitu Ini sama halnya mengambil pilihan lain Berarti tidak melaksanakan perintah Allah tadi dalam surat Al-Ahzab 36 Tidak pula kita melaksanakan perintah Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Jadi itu jamaah yang saya muliakan <clears throat> ya pentingnya kita mengambil ilmu dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat khususnya adalah al-khulafa'ur rasyidun. Setelah itu Tentu saja kita mengikuti summa yattabi'una alladziina yalunahum minal qurunil mufaddalatil ula. Kita juga mengikuti teladan generasi-generasi kaum muslimin, kaum mukminin sesudah mereka yaitu generasi terbaik ya, generasi paling utama sesudah sahabat yaitu para tabi'in. Wa min hadzal muntaliq an-nabawi فإن مرجعهم عند التنازع هو كتاب الله begitulah rujukan mereka setelah Allah, sunnah Rasulullah dengan pemahaman eh, sahabat begitu pula tabi'in atba'ut tabi'in ya maka itulah sebagai sumber rujukan ketika terjadi perselisihan pendapat apa itu kitabullah jalla wa ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in" Jika kalian berselisih pendapat dalam hal apapun, perhatikan di sini kalimatnya fi syai'in dengan bentuk nakirah, tak tentu, indefinite. Dalam urusan apa saja. Ya, dalam urusan ya apapun, yang kecil apalagi yang gede urusan pribadi, keluarga, masyarakat, negara semua. Kalau kalian berselisih, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan hukumnya kepada Allah dan rasulnya. Kalau dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada, kita bertanya kepada beliau, kalau beliau belum tahu hukumnya, beliau tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan kasih wahyu. Tapi setelah beliau wafat, maka Allah masih menjaga Al-Qur'an. Nabi meninggalkan dari dua perkara kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Sampai jam berapa kita? Ada tanya jawab enggak? Ada. Kalau ada silahkan ya, disampaikan eh, uh, sekarang. Ini waktunya kita buka sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita selesaikan sampai jam 4 eh jam 5 insyaallah taala. Wa sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marji'u ahli sunnati wal jamaah fi fahmil kitabi wa sunnah. Perhatikan. Kalau kita sudah pegang teguh Al-Quran, kita pegang teguh hadis-hadis yang bisa diterima, baik yang hasan maupun yang sahih. Ya, maka sumber rujukan kita dalam memahami kedua sumber hukum ini adalah pemahaman sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Inilah yang dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah. Lianna Allah Ta'ala ja'ala adam ittiba'ihim sabilul azab wad dalal wasyaqaq. Mengapa? Karena Allah telah menjadikan cara pengambilan pemahaman selain dari mereka sesungguhnya itu adalah jalan menuju siksa, kesesatan dan perselisihan dan kesengsaraan. Artinya apa? Kalau ada orang memahami Al-Qur'an dan sunnah bukan berasal dari pemahaman para sahabat, sesungguhnya pemahaman itu pasti keliru, pasti sesat, dan akan mendapatkan kesengsaraan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Mana dasar hukumnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 111. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda Barang siapa menentang Ar-Rasul setelah tampak petunjuk baginya wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin dan mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman nuwallihi ma tawalla maka kami palingkan dia sebagaimana yang ia inginkan wa nuslihi jahannam dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam wasaat masira dan jahannam itu sebagai tempat kembali yang paling buruk perhatikan di sini wa yattabi ghaira sabilil mu'minin dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Siapakah jalan eh, siapakah orang-orang yang beriman ketika Al-Qur'an turun? Ketika Al-Qur'an turun, orang-orang yang beriman saat itu adalah para sahabat ridwanullah alaihim. Ini juga menunjukkan ya tazkiyah dari Allah bahwa para sahabat itu benar. Mengapa? Karena mereka sudah dikasih rekomendasi supaya diikuti. Bahkan kalau tidak mengikuti jalan orang-orang beriman saat itu yaitu para sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka Allah palingkan sebagaimana yang ia inginkan dan Allah nanti akan masukkan dia ke dalam jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Sampai di sini yang bisa kita baca insyaallah taala barangkali di kesempatan lain kita bisa lanjutkan. Ya, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Yang penting kita pahami, ya, kita Eh, betul-betul uh, pegang ini Bang Surah paham ya sebagai pengingat lagi yang belum mudah-mudahan paham ya sehingga Allah betul-betul memberikan kita bimbingan ilmu sehingga kita tidak akan bingung ketika menghadapi berbagai macam isme, pendapat, golongan, pemikiran, aliran yang begitu banyak di era kita ini. Kita langsung baca beberapa pertanyaan sambil uh, menunggu waktu kita. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustadz Ana pernah berwasiat pada keluarga, jika saya meninggal, jagalah mereka, eh, jangan mereka membuat acara selamatan 3700 hari. Dengan alasan itu tidak ada dalilnya dan apa ini? Dengar alasan itu tidak mau merepotkan. Oh, maksud itu namun tanggapan keluarga itu akan jadi lelucon di kampung kita. Bagaimana seharusnya anak menjelaskan dan boleh kita berwasiat seperti itu. Yang pertama, ini boleh, wasiat seperti ini boleh karena ini wasiat yang baik. Yang kedua, kalau itu dianggap lelucon, ya memang begitu. Nabi datang itu dianggap aneh. Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dianggap aneh, lucu, asing. Ya macam-macam lah pemikiran orang saat. Mengapa? Karena berbeda dengan kebiasaan. Apapun yang berbeda dengan kebiasaan pasti dianggap aneh, asing dan lucu. Begitu pula kita. Ya. Maka tidak mengapa. Kalau dianggap aneh, kalau dianggap lucu ya sudah mereka tertawa. <laughs> Ya kan gitu. Kalau dianggap lelucon, ya silahkan tertawa. Kalau mau, kan begitu. Yang penting jalan terus wasiat ini. Bagaimana seharusnya anda menjelaskan? Jelaskan dengan pertama ikhlas, kedua caranya hikmah, jangan sok menggurui, jangan menyalahkan, jangan sok teu, tapi jelaskan dengan baik, hikmah dan santun. Baik langsung maupun tidak. Kalau kira-kira kalau langsung dianggap menggurui lewat orang lain. Kalau orang lain tidak ada atau tidak mampu lewat buku, lewat kaset, lewat mungkin penjelasan. Kasih dia parabora, TV Roja atau kasih buku atau kasih uh, kaset atau kasih ya macam-macam. Ya penjelasan dan sampaikan dengan baik-baik, sampaikan dengan ilmiah. Ya, penjelasan yang bisa diterima oleh mereka. Tidak harus selalu langsung dengan dalil, tidak, tapi mungkin dengan cara ini dan itu yang bisa diterima baru nanti dengan dalilnya. Atau kalau mereka orang yang memang punya sobat, langsung dengan dalil dan penjelasannya ya, beserta rujukannya. Kalau tidak bisa kita jelaskan, baca buku ini, buku itu dan seterusnya. Demikian. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah membimbing anti dan juga keluarga anti menuju kepada kebenaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rezeki itu takdir yang bisa dirubah? Ya. Takdir itu ketetapan dari Allah dan kalau Allah merubah itu juga takdir dari Allah. Ya, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Ketika Allah menakdirkan ini, lalu kita lalu Allah takdirkan kita berdoa dan dengan sebab doa itu Allah takdirkan kita ya, berubah takdirnya. Maka itu semuanya takdir bisa kalau Allah menghendaki. Ya. Ya, doa memang bisa mengubah takdir. Tapi doa itu sendiri takdir dan perubahan itu juga tak, takdir. Iya. Jadi demikian, tidak ada masalah, tidak ada yang sulit, bisa. Maka perbanyaklah doa, ya, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Waalaikumsalam Seorang wanita tidak bersuma suami dan tidak punya anak karena belum menikah Memiliki ibu seorang janda Satu kakak laki-laki, dua kakak perempuan jika ia meninggal, bagaimana pembagian harta waris yang sesuai syariat? Ya, ada sebenarnya, tapi saya tidak langsung bisa menyampaikan di sini. Ada ibu nanti ya, mungkin di waktu lain, insya Allah kita buatkan, tapi tidak bisa langsung saat ini. Wallahu taala alam sawab. Insya Allah nanti kita uh, sampaikan. Kalau tidak, silakan ini dibuka di uh, ada ya uh, konsultasi waris kan ada itu di apa namanya itu ada di Google konsultasi syariah atau waris itu langsung dimasukkan seperti ini, masukkan saja. Iya, langsung rumusnya ini ini nanti keluar ya pembagiannya. Kalau pengen cepat, kalau tidak ya bersabar. Insya Allah kita coba ya, hitungkan nanti. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana cara yang tepat berbakti kepada orang tua bila berada di tempat yang jauh? Berbakti kepada orang tua itu tidak harus langsung di tempat dekat. Apalagi Nanti pasti orang tua kita akan mati. Dan berbakti orang tua ketika sudah mati itu lebih banyak. Mengapa? Orang tua sendiri sudah tidak bisa beramal. Maka orang tua yang sudah meninggal dunia jauh lebih membutuhkan bakti kita daripada ketika kita masih hidup. Karena kalau kita masih orang tua masih hidup mungkin masih bisa beramal. Kalau kita baktinya nggak terlalu banyak, orang tua tidak pernah tidak terlalu butuh karena dia masih punya. Tapi kalau sudah meninggal sangat butuh. Termasuk yang sangat jauh adalah ketika orang sudah meninggal dunia. Yang pertama dengan berdoa. Jangan lupakan, kita usahakan semaksimal mungkin tidak pernah lupa berdoa untuk orang tua kita, baik masih hidup atau sudah meninggal dunia, baik bersama kita atau dia jauh mungkin di seberang sana. Yang pertama dengan doa. Doakan orang tua kita. Kalau dia seorang muslim, doakan agar Allah memberikan ampunan kepada mereka berdua, agar Allah memberi rahmat kepada mereka berdua. Kalau dia belum paham agama, doakan kepada Allah agar dia mendapat taufik dan hidayah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan terus. Ya Allah, bukalah hati orang tua saya agar bisa menerima kebenaran Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman eh, salaful ummah. Selalu berdoa begitu terus, jangan lupa setiap saat sebanyak-banyaknya semampu kita. Ini yang pertama, doa. Yang kedua, tentu kalau kita jauh ya kita tidak bersama, kita bisa telepon lah. Upayakan telepon. Kapan ya kalau bisa setiap hari setiap hari. Kalau tidak SMS terus, Bu, apa kabarnya Pak, gimana begitu. Ya upayakan apalagi sekarang ini yang jauh bisa terasa dekat. Ya, dengan apa? Dengan adanya teknologi canggih, nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, ya. Dengan cara apa? Menyapa, menelpon atau mengirim pesan dan seterusnya. Bisa pula kita kirim hadiah. Kita kirim paket. Jangan nunggu lebaran, ya. Jangan nunggu eh, puasa, Ya kalau kita mampu demikian dengan berdoa, dengan menyapa, ya, menyampaikan salam dan seterusnya. Syukur-syukur kita memberikan hadiah, kita memberi ini mengirim duit kalau kita punya duit. Kalaupun kita kata misalnya kita masih dikirim orang tua, kita masih kuliah, sebagian uang itu kita sisihkan untuk memberi hadiah. Mungkin kita belikan buku, kita belikan eh, souvenir, kita belikan baju. Meskipun orang tua kita sudah punya, bisa tetapi beda. Ini hadiah. Dan hadiah itu bisa saling membuat e, membuat seseorang saling mencintai. Nah, jadi tambahkan, kalau orang tua kita misalnya ada orang tuanya yang masih non muslim, masih kafir, doakan agar dia mendapatkan hidayah masuk Islam. Jangan lupa, jangan pernah lupa doakan. Kalau ada mempunyai orang tua yang masih kafir, doakan agar dia masuk Islam. Kalau dia sudah muslim tapi belum paham agama yang benar, doakan agar Allah kasih pemahaman agama yang benar. Ya, doa lalu kasih sapa terus, ya, lalu kasih hadiah. Di antara hadiah itu hadiah buku, kaset atau apa saja tentang pemahaman Islam. Karena ini bagian dari bakti kita. Coba kalau kita sudah paham Islam yang benar, lalu melihat orang tua kita masih keliru, apa kita tega? Apa kita ya, kemudian berdiam diri? Tidak. Uang orang lain saja yang tidak ada hubungan nasab, tidak kenal, kita diperintahkan la yu'minu ahadukum hatta akhihi ma Apalagi ini orang tua kita dan itu bakti di antara bakti yang paling utama Allah bisa menyelamatkan orang tua kita dengan sebab usaha kita. Kalau dia masih kafir, dakwai dia, doakan dia agar dia masuk Islam. Kalau dia sudah muslim tapi masih mungkin banyak maksiat belum paham betul, doakan kepada Allah, dakwai dia, ajak dia agar bisa memahami agama Islam dengan baik. Ini barangkali yang bisa kita lakukan kalau kita dalam uh, tempat yang jauh. Kalau tempat kita dekat ya bisa kita berbakti setiap hari senyum, salam, mijitin, memberikan eh, apa nasi, apa membantu dia eh, menyiapkan minum dan seterusnya ya sehari-hari. Berbuat santun nih. Kalau jauh demikian barangkali di antaranya demikian ya. Dan bagi para akhwat barangkali salah satu bakti anti kepada orang tua ya anti bawa suami yang soleh ya berikan dia mertua yang saleh ini penting ya ini penting makanya bagi para ikhwan ini yang belum punya atau yang sudah punya tapi baru satu silahkan ya ini penting membantu saudara anti untuk berbakti kepada orang tuanya. Demikian ya wallahu a'lam bissawab. Satu lagi ini ada pertanyaan panjangnya luar biasa nih pertanyaannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah, ini mesti ada ini Setujui dengan seorang laki-laki atau dijodohkan Namun laki-laki itu belum datang langsung untuk mengkhidbah Dan ternyata ada laki-laki lain yang lebih soleh dari segi agama dan ilmunya Namun orang tuanya meminta untuk tidak menerimanya Karena sudah ada laki-laki yang pertama karena kalau berpindah ke laki-laki yang kedua akan menyakiti hati laki-laki yang pertama. Nah laki-laki kedua akan datang langsung ke orang tua akhwat tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan Ustaz? Apakah laki-laki pertama sudah dikategorikan mengkhidbah si akhwat tersebut dan bagaimana seharusnya yang harus dipilih antara keduanya? Kalau itu memang sudah melamar, laki-laki yang pertama melamar sama orang tua dan orang tua sudah menerima dan Anda dahulunya juga sudah menerima, maka ini sudah berada di bawah lamaran seorang laki-laki. Ya, dan tidak boleh laki-laki yang lain meskipun dia lebih soleh, lebih kaya, lebih ganteng, lebih hebat, tidak boleh. Ya, kalau begini caranya nanti sebentar-sebentar kita pindah lain hati dong sudah menikah ah saya dapat yang lain deh pindah aja deh minta cerai terus begitu atau dicerai nanti nggak beres kalau begini hidup ya kalau kita bicara dengan lebih-lebih terus Ya, repot nanti ya jadinya. Jadi kalau anti sudah menerima, orang tua sudah setuju, ya sudah. Meskipun dia belum datang, tapi di sini kok belum datang langsung. Menghibah tidak harus langsung. Lewat SMS bisa, mungkin lewat orang lain bisa, mewakilkan bisa. Ya kalau sudah diterima, maka dia sudah berada di bawah lamaran laki-laki tadi. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, sebaiknya pihak perempuan, baik anti maupun orang tua, segera menanyakan kapan Anda menikahi putri saya atau kapan Anda menikahi saya begitu. Pertama, kalau dia belum siap, ini jadi apa tidak gitu tidak apa-apa boleh bertanya. Ini lamaran ini mau diteruskan ke jenjang pernikahan atau tidak? Kalau dilanjutkan segera mohon. Kalau tidak, nah sudah. Kalau memang tidak, oh tidak ya sudah kalau dia bilang tidak berarti sudah diputuskan atau dibatalkan. Maka anti boleh menerima pinangan laki-laki yang lain. Maka Allah taala alam bisawab. Saran saya segera minta kepastian dari pihak laki-laki saya ini digantung apa tidak maksudnya digantung itu nggak jelas istilahnya serba tidak jelas setelah dilamar tapi dibiarin begitu saja ya nggak ada kejelasan maka seperti ini anda berhak untuk menanyakan kapan kiranya Anda mau menikahi saya? Pastikan atau orang tua Anda yang menanyakannya. Kalau dia memang masih lama, belum siap, ya, ya kalau bisa jangan begitu dong. Kalau memang belum siap, ya gimana kita baiknya? Saya nggak mau, saya pengen segera menikah. Ya, kalau memang dirapatkan, dimusyawarahkan dia eh, apa ya lebih baik eh, mendingan mundur saja. Kalau memang tidak siap dan hanya menzalimi sang wanita. Sementara dia sudah ingin menikah, sementara dia belum siap. Ada laki-laki lain, tapi harus dengan syar'i. Ya, minta kerilaan sang laki-laki pertama. Ya, dia batalkan atau dia ridho kalau dia ada laki-laki lain yang mau melamar dirinya.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 Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.